Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fiik dari syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Yang banyak kita beli simak ya. Naam. Sampai mana yang terakhir kemarin? Sekarang masuk yang mana Abdurrahman? Paling bawah itu? Fahuwa bin bilisan itu? Naam. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atabahullah, huwa qaulun lisan. Yang mana iman itu adalah ucapan dengan lisan, diucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa wa nutqu bisyahadatain, yaitu ucapan dengan dua persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa dzikr. Zikir, zikir kan dengan lisan. La ilaha illallah Tasbih, subhanallah. Tahlil, la ilaha illallah. Lisan semuanya. Wa i'tiqadu min qalb dan meyakini dengan hati. Apa maknanya? Bi an yasduqa qalbuka ma yantiq bihi lisanuk. Yaitu hatimu membenarkan apa yang diucapkan oleh lisanmu. Hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Itu namanya apa? min qalb. Yang terakhir perhatikan baik-baik wa amalun bil jawarih dan diamalkan dengan anggota badan. Ucapan, keyakinan, kemudian apa? Amalan. Diamalkan dengan apa? Anggota badan. Kita lihat sini. Naam, yakni bil a'dha, yaitu dengan anggota badan. Jawar itu a'dha, anggota badan jawarah itu. Bi an tataharrak al a'dha bil ibadah wa ta'ah, yaitu dengan cara anggota badan itu tergerak untuk ibadah dan ketaatan. wa tarkil ma'siyati dan juga meninggalkan kemaksiatan wal inkifafa lil ma'asi dan menahan diri dari kemaksiatan falaisal iman falaisal imanu mujarrada qaulin bil lisan maka keimanan bukan semata-mata hanya ucapan lisan la ilaha illallah enggak cukup paham ya nah la ilaha illallah la ilaha illallah afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah enggak cukup Bacaannya bagus kalimat tauhid, tapi kalau sore hari pergi ke kuburan, malam Jumat Kliwon pergi ke bawah pohon beringin, nah, syirik. Amin. Yang ya dibaca kalimat tauhid kan? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Kepalanya miring miring ini. Amin ya Allah musta'an. Lihat ini. Perhatian baik-baik ini lihat. Enggak cukup kalau cuma ucapan lisan, walaisa huwa mujarrad aqidatun bil qalb dan juga tidak semata-mata cuma diyakini dalam hati. Yang penting kan hatinya, Mas. Jenazah itu ngoyang, nolak, bantah, buangkan, ujung-ujungnya malah yang penting kan hatinya, Mas. Yang penting hatinya gimana? Kalau hatinya bagus, akan apa? tercurahkan pada perbuatannya, bagus juga perbuatannya. Faham ya, seperti itu, jangan tertipu. Nah, walaisa huwa mujarrad amalan biduni aqidah biduni wa biduni qaul dan bukan semata-mata amalan saja tanpa aqidah, tanpa ucapan. Bala buddha minal umur asalata salata murtabitatan ba'daha bi ba'd. Maka harus tiga perkara ini perhatikan, harus tiga perkara ini saling terikat sebagiannya atas sebagian lainnya. Qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Masih ada dua poin lagi. Kita selesaikan dikit lagi dua poin itu. Yazidu betul bertambah dengan ketaatan. Jadi iman itu stabil. Beda dengan pendapatnya siapa roman Iman stabil. Hmm, iman stabil. Bermaksiat, mendem, minum minuman khamar, berjudi imannya sempurna seperti imannya Jibril mikael katanya. Allah yang terhormat. Ahlan wa sahlan. Eh, apa itu? Imannya stabil. Eh? Murji'ah jangan sampai lupa. Murji'ah, murji'atul fuqaha, murji'atul karamiyah, murji'atul jahmiyah mengatakan iman enggak butuh amalan. Gagal paham atau tidak? Iya jelas. Paham ya lihat ini. Nah, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan Kullama fa'ala al-insan ta'atan zada imanu. Setiap kali seorang melakukan ketaatan bertambah pula keimanannya. Sekarang naik enggak harga BBM? Naik. Ini ujian. Menguji hamba-hamba yang beriman, orang-orang saleh, apalagi seorang sunni salafi diuji keimanannya sabar enggak dia? Kalau dia sabar insya Allah naik imannya. Paham ya? Dan enggak usah khawatir ketika BBM naik, eh, Minyak goreng naik nggak usah takut, nggak usah santai, nggak usah apa, nggak usah bingung, santai saja. Kenapa? Zat yang memberikan rezeki di waktu harga murah sama dengan zat yang rezeki ketika harga mahal. Sudah selesai. Antum insya Allah di pondok gak terasa, BBM naik biarin aja. Nah, makan jalan terus, paham ya? Nah, alhamdulillah caranya ada cara yang bagus. Kalau BBM naik, barakallahu jangan pernah motor antum kosongkan bensinnya. Paham ya? kenapa? Kalau atom kosong kan bensinnya, isinya banyak, harganya mahal. Kurang dikit isi, sepuluh ribu penuh. Siasati. Wah, kurang dikit mau diisi. Berapa mas? Sepuluh ribu penuh tangkinya, sepuluh ribu. Paham ya? Jangan nunggu habis. Kalau nunggu habis, sekali isi 60 ribu. And max. Contohnya. Maksudnya bagaimana para kalau fix siasati, harga mahal caranya gitu. Jangan nunggu habis bensinnya, baru kurang dikit isi sepuluh ribu penuh. Murah nggak? Murah. Orang bilang 14.500 per tanah. 10.000 penuh tadi. Jangan nunggu habis. Sarannya kita siasati para fi. Nah Itu sekedar selingan. Kita lanjutkan dikit lagi. Wayang kusul maksiyah dan berkurang dengan kemaksiatan. Kullama hasala minal insan maksiatan naqasa imanuh Allah Ngeri. Setiap kali seorang berbuat kemaksiatan berkurang pula imannya. Inilah madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman itu tidak stabil, iman itu bagaimana? Bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sallallahu alaihi wasallam. Fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.